Masya Allah. <clears throat> Bagaimana keadaan Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala wa Faqah <clears throat> Baik, Pak Irfan ya, eh, Terkait dengan beliau <clears throat> Saya pernah menyampaikan Pada saat kajian atau daurah di Wonogiri Solo Temanya ISIS dalam timbangan syariat. Ketika itu yang saya bacakan, yang saya bawakan adalah e, sejarah sekte dan sejarah khawarij. para fikum. Kebetulan ketika itu yang saya bacakan bukunya Syekhul Imam Hafizahullah Ta'ala wa faqahu wa raddahu lil haqiqatin jamila Tahdzirul Bashar min Usul dan juga kitab Tamamul Minnah fi Fiqh Kitab Fitnah. Sebab ada pertanyaan naik kepada saya, kenapa saya menukil buku-buku beliau padahal Masyaikhul Kibar telah berbicara tegas terkait dengan beliau, bahkan Asyik Ubed al telah menfonisnya sebagai mubtadi atau hizbi <coughs> atau ikhwani. Waktu itu, waktu itu Barakulahikum saya pribadi berpandangan bahwasanya Eh, kasusnya beliau ini belum final di kalangan para masyair. Dia saya sampaikan ketika itu. Sehingga pandangan saya ketika itu, karena belum final, ya saya rujuk buku-bukunya beliau. Dan yang saya rujuk ketika itu pertempatan dengan tema-tema yang saya pandang tidak ada penyimpangan padanya di kalangan pemahaman tentang kaum khawarij. Barakallahu <clears throat> Nah, sampai ada, ada nanti final di kalangan para masyarakat. Bahwa ada mokif yang final juga. Itu yang seperti saya sampaikan ketika di Wong Kiri. Barakallahu Dikarenakan pertanyaan yang semisal ini di lingga ini, maka saya perlu memberikan klarifikasi. Barakallahu uh, <clears throat> apa yang saya sampaikan di Wonogiri kemarin, saya menyatakan penyampaian yang kurang tepat. Atau atau boleh mengatakan itu perkara yang salah dalam mengambil sikap. Karena tidak Allah terkait dengan kasusnya beliau ialah mengadakan perjanjian damai dengan Rafidah Houthiyah antara beliau mewakili markisnya dengan Abdul Malik Al-Houthi atau Rafidah di sana mengadakan sulh untuk perjanjian damai rukun <clears throat> Barakallahu Tetapi isi daripada perjanjian tadi, patu ta'ish, di dalamnya tegas seakan-akan atau dikatakan tegas mengesahkan akidahnya kaum Syiah Rafidhah. Meyakini agama, agama kita satu, propnya kita satu, nabi kita satu, kitabnya kita satu. Khilaf antara kita dan mereka dalam perkara ahkam syariah, bukan dalam perkara akidah nah, ter, eh, terkait dengan kebebasan khuyirut eh, apa al-fikrah bebas dalam berpikir dan segala macamnya hal-hal yang bukan semata-mata bid'ah tetapi pak saya ada perkara kufriyah perkara yang kufur barakallah kebebasan dalam berpikir berpendapat itu kufur bahkan Syekhul Imam Allah mengkafirkan pemahaman semacam itu Barakallahu. orang rafidah kufar. Mereka tidak pernah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka punya kitab sendiri. Mustafafilah. Eh, mereka tidak pernah mengakui Nabi kita Muhammad SAW. Harus itu. Tidak pernah mengakui itu semuanya. Sehingga yang diingkar oleh para ulama una adalah isi daripada perjanjian tadi. Bukan perjanjiannya. Tidak ada masalah perjanjian dengan al-Yahud, al-Nasara, al-Rafidah, al-Ka'amanan, labas. Tapi isi perjanjiannya tidak boleh ada kemungkaran di dalamnya. Yang diingkari adalah isi poin-poin perjanjian tadi. Di dalamnya perlu dengan perkara yang mungkar, bahkan ada perkara yang kufur barakallahu itu. Ketika muncul masalah ini, <clears throat> Syekh Rafi bin Hadi, Syekh Ubad al Jadi Syekh Abdul Bukhari memberikan takdim, muqaddimah untuk risalah yang ditulis oleh Syekh Arafat Al-Muhammadi Habibullah. At-Ta'kid. Barakallahu itu. Saya baca itu. Barakallahu fikum. Baik, di dalam takdirnya mereka bertiga terdapat kata-kata yang begitu tegas. Tidak ada sedikit pun yang lembek-lembek, tegas. Menyayangkan apa yang ada pada beliau, Allah dan meminta dengan sangat untuk taubat dengan segera dan mengumumkan taubatnya dengan taubat dan nasuhah di kalangan salafi. Ditunggu semuanya. Luar biasa, tegas. Tegas semua itu gara-gara tegas ini Barakallahu <clears throat> Bahkan kemudian uh, Syekhul Imam Fatahullah Ta'ala menegaskan kembali manfaat-manfaat daripada penelitian tadi yang menunjukkan beliau tidak terpaksa. Bahkan kalimat-kalimat beliau pada khutbatul id menunjukkan tidak terpaksa dengan sadar diri sampai kemudian muncul dari Asy-Syaikh Abu Tajadi Habibullah fonis beliau sebagai seorang ikhwani sebagai orang yang memiliki pemahaman ikhwan musisi barakallahu fikum <clears throat> maka ikhwan azakumullah kita punya faedah walaupun sebagai masyaih atau masyaih Yaman masih mendiamkan masalah seperti ini kita punya faedah faedah kita dalam semua permasalahan adalah arruju ila ulama il kibar <clears throat> kembali kepada ulama kibar barakallahu Rasul mengatakan dalam sabdanya yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Rasulullah alaihi wasallam al barakatu ma'a kabir Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Ini perjalanan yang sangat mulia. Termasuk kaidah salafiyah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam risalah beliau. Kembali pada ulama salaf, kembali kepada ulama ul-kibar yang harus dengan salafiyahnya. هذا أولا ثانيا dalam semua perkara fitnah barakallahu fikum kita harus kembali kepada yang ahli dalam bidangnya yang ahli dalam bidangnya semua bab harus merujuk kepada ulama kisar yang ahli dalam bidangnya barakallahu fikum yang berbicara yang dengan tegas menegur dan minta bertobat itu masyayikhul kibar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Asyik Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibahu. Hamil liwal jarh wa ta'til yang membawa pembela cerah untuk tiba masa ini. Semua ulama tazkiyah dia. Saya tidak tahu dia pakarnya dalam bidang ini. Asyik syaikh al di kadzalik. Tambah lagi Syekh Al-Bukhari dan juga masyayikh yang lainnya. Yang berbicara adalah orang-orang yang ahli dalam bidang. Maka di sini menentukan azabumullah tidak ada lagi sesuatu yang harus dilakukan. Maukif sikap yang harus diambil oleh seorang salafi kembali pada ulama kibarnya dan kembali pada orang yang ahli dalam bidangnya dan dalam bab ini mereka menyatakan beliau salah beliau harus bertaubat bahkan sudah ada fonis sebagai seorang yang hijjatul ikhwani maka kita ambil sikap ini diambil sikap yang semacam ini barakallahu fikum. Sehingga untuk sementara ini barakallahu fikum kita harus punya sikap yang tegas yang jelas. Tidak bisa lagi mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Tidak bisa lagi kemudian menukil kitab-kitab beliau. Saya misalnya. Semuanya ditahan terlebih dahulu. Syekh Arafat Al-Muhammadi Hagari belum lama ditanya terkait dengan konsekuensi daripada tafsir Asyaubah Jahil. Apakah berarti nggak boleh menghafal jurusnya, menukil buku-bukunya dan segala macamnya? Dia mengatakan amma kalam Syekh Ubad Al-Jabir fayaqtabi dzalik. Adapun ucapannya Syekh Ubad Al-Jabir iya mengandung konsekuensi yang seperti itu. Sehingga sementara didiamkan. Jangan lagi menukil dari beliau, jangan lagi mengambil dari buku-bukunya beliau, semuanya dijamkan terlebih dahulu. Diam Jangan lagi berdiri. Tahan sementara dengan mokus yang sangat jelas sampai ada kejelasan apakah boleh bertobat. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Kalau bertobat dengan tobat dan nasuha, barakallahu fikum maka akan normal kembali. Tetapi kalau darah Allah pemerintah semakin lama semakin parah itu yang kita harapkan maka mokus akan semakin jelas semakin tegas. Barakallahu fikum. Ini yang perlu saya luruskan terkait dengan yang kemarin dan saya secara pribadi mengucapkan Eh, kepada para sahabat al-kiram jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum fi juhudikum eh, saya sampaikan kepada antum barakallahu fikum pasca daurah saya di Wonogiri kiri, eh, sebagian asatidzah memberikan tendih kepada saya memberikan teguran kepada saya terkait dengan kenapa kok saya masih menukil dari beliau pada orang Wonogiri itu ayam ayam fitan masyaikhul kibar sedang berbicara. Selanjutnya ditahan. Jangan dinukil terlebih dahulu. Barakallahu itu. Paham mereka menegur saya, menasihati saya untuk meninjau ulang dan segala macamnya. Alhamdulillah Allah memabukkan hati saya dan saya memandang itu yang hak. Barakallahu itu di antara mereka yang berupaya untuk itu. Al-Ustaz Uthman bin Habibullah wa khair. al Ustaz Usama bin Faisal Nahri jazakallahu khair. Dan yang langsung menelpon saya, Asyik. Al Ustaz Ahmad Khatibul Hannan Jazakallah khair mereka semua memberikan tanbih kepada saya Ustaz lebih dan saya katakan naam tanbih mereka sawab tanbih mereka benar dan saya menyatakan apa yang saya sampaikan uh, jawaban saya yang saya sampaikan pada sisi tanya jawab di pondok kiri saya nyatakan itu mau yang salah yang betul adalah kita harus berhenti, Kita lagi menukil dari beliau. Tentunya sikap yang tegas terkait dengan beliau, dikarenakan kibar ulama telah berbicara dan telah menghukumi sampai beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jal dengan tobat dan nasuhah itu yang kita harapkan sehingga semua normal kembali. Mungkin sebagian dia akan bertanya-tanya, kenapa para masyarakat sedemikian cepatnya langsung mensikapi beliau dengan sikap yang sedemikian tegas dan mahkamah langsung memfonis sesuatu yang jarang e, saya katakan jarang dalam sikap orang-orang yang e, yang demikian umumnya mereka begitu sabar menghadapi Abdul Hasan Al-Ma'ribi Asyik Rabi bin Haji Al-Madkhali 6 tahun menasihati dia sebelum kemudian menampilkan dengan terang-terangan Tadi menghadapi Al-Hajuri ya Al-Hajuri sekian lama Asyik Rabi secara khusus menunda sikap. Tapi yang satu ini, kenapa kau langsung? Langsung. Dengan uh, eh, firman yang sangat tegas, sangat jelas dari risanya Syekh Dan bahkan langsung mengkhonis sebagai seorang hizbi, seorang ikhwani. Al-jawab barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asyir Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wara'ah dimaktub dicantumkan di dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi di juz yang ke-14 halaman 287 setelahnya beliau ditanya apakah dipersyaratkan harus iqamatul hujjah mendirikan hujjah atas orang yang terjatuh dalam sebuah bid'ah atau beberapa bid'ah atau tidak beliau menjawab sejumlah yang ada adapun mengkafirkan. ataupun mengkafirkan seseorang yang terjatuh pada amal kufur, fana'am. Ya, salah harus uh, menyatakan harus iqam atau hujjah. Adapun terkait dengan orang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah, saum aksan. Ada beberapa macam. Ini aturan faham baik-baik. Kaidah mungkin kita dari beliau. Al-qismul awal Bagian yang pertama yang ialah seseorang yang ma'ruf sebagai ahli bid'ah, sekte mubtadi'ah, khawarij, rafidah, jahmiyah, qadariyah, murji'ah, dan semisalnya. Apa yang digabungkan dengan mereka? Jamaatul Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Kalau boleh saya tambahkan, Sururiyah, Haddadiyah, dan yang lain-lain maka salafun salih tidak pernah mempersyaratkan iqamatul hujjah untuk menghukumi mereka sebagai mubtadi'ah. Ra Rafidah dikatakan mubtadi'. Khawarij dikatakan mubtadi'. Wahajadah. Sama saja. Apakah telah tegak hujjah atau tidak? Ada oleh oleh. Sehingga tidak ada lagi proses mubtadi' mubtadi'. Tidak perlu kamu alum awal lagi. Nasihatnya dulu. Dikaji ulang itu bukan salaf Evan. Ya, ini prinsipnya diin ya semacam ini. Ya udah menyimpan langsung. Al tadi yang kedua kata beliau, man huwa min ahli sunnah. <clears throat> Seseorang yang termasuk ahli sunnah. Wa waqa'a fi bid'atin wadihah. Tetapi dia terjatuh di dalam bid'ah yang sangat gamblang, bid'ah yang sangat jelas kebid'ahannya bid'ah halqul Quran, mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, bid'atul qadar, bid'ah qadariyah, punya pemahaman ra'yil khawarij, pemahaman khawarij dan yang semisal mereka atau rafidah dan yang semisal mereka. Itu mengatakan fahada yubadda. Ini langsung dikatakan mubtadi. Tambah komatul haji. dan contohnya tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Ketika ditanya tentang sekte qadariyah yang muncul di wilayah Basra yang mengatakan al-amru unus perkaranya baru, yaitu Allah baru mengetahui sesuatu setelah terjadi. Ini pemahaman kufur itu. Beliau langsung mentahdir mereka, langsung menyatakan mereka sebagai orang yang menyimpang. Beliau mengatakan kepada saya bertanya, "Idza laqitahum fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa hum minni kalau kamu ketemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka, aku, Abdullah bin Umar, barok berlepas diri dari mereka, dan mereka pun juga barok dari saya. Sungguh Allah, kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas, lalu mereka infakkan, tidak akan diterima hingga mereka beriman dengan takdir. Tegas, wawah. Barakallahu. <clears throat> Sehingga, uh, kalau terjadi dalam perkara yang wadihah. Maka langsung dibaris mubtadi dengan tamai komatul hujjah. Yang ketiga, al kisah salib, man min ahli sunnah. Seseorang yang dari ahli sunnah. Dikenal tahrihi lil haq. Dikenal sangat bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Wa waqa'a fi bid'atin khafiyah. Tapi kemudian terjatuh dalam bid'ah yang samar. Dan semua orang tahu. Ini kalau telah mati kata beliau. Kalau telah mati maka tidak boleh difonis mubtadi tetapi harus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau dia masih hidup dinasihati. Dinasihati, ditegur supaya kembali pada al-haq wa in asarra sayyibaja. Tapi kalau dia kemudian terus-menerus membangkang maka difonis mubtadi. Barakallahu fikum. hal yang Dan kasusnya Syekhul Imam Allah taala Waratahu al-hatiratan jamilah. Kasus yang kedua. Seorang halusun Tetapi terjatuh pada kesalahan yang amat sangat fatal. Yang beliau tahu betul itu fatal. Bukan hanya semata-mata penyimpangan. Bahkan kufriya. Termasuk perkara yang kufur. Dan beliau tahu itu kufur. Beliau sendiri yang membantahnya. Dan beliau seorang alim. Bukan orang jahil. Famithluhu layak kaufi. Orang semisal beliau semestinya tidak terjatuh pada kesalahan semacam ini. Tapi la yu'dzar. Orang semacam semacam beliau dari kasih udur ya ikhwan. Sehingga jangan heran kalau kemudian Syekh Ubed Al-Jabiri langsung menunjukkan fonis hizbi ikhwani. Itu tidak langsung. Melihat ternyata beliau tidak langsung berobat. Ternyata didukung dengan khutbatul id. Masih mendukung apa yang ada pada beliau. Kumpul lagi dengan yang lainnya. Beberapa majlis. Bikin sebuah risalah. Tetap pada pendiriannya. Baru kemudian Asyik Badal Khalifah Allah, menurunkan solisnya mengatakan hadza rajul ikhwani sehingga kita harus kembali kepada pemahaman salah para Allah itu. Bukan lagi yang mengatakan Ustaz masa kita yang mengingkari Kenapa bukan ulama yang mengingkari? Jawabannya ulama yang mengingkari kita ikut ulama. <clears throat> Ada sebuah kaidah yang dimunculkan oleh sebagian pihak mengatakan al munkar la yumkiruhu illa ulama. Perkara munkar tidak boleh diingkari kecuali oleh para ulama. Ini kaidah barakallahu fikum, bukan itlaq. Tidak secara mutlak. Tapi dirinci, tergantung kemungkarannya ala kismain dibagi dua kalau kemungkarannya itu kemungkaran yang wow behon jeli, kemungkaran yang jelas gamblang, semua orang tahu itu mungkar, yang awam, apalagi yang talib ilm, apalagi yang para ulama, semua yang lihat ini mungkar. Lalu ada orang jatuh padanya, maka semua orang bisa mengingkarinya. Dalam hal ini semuanya adalah ulama. Jika dia memiliki ilmu dalam perkara seperti itu. Yang kan, itu, yang yang yang semacam ini tidak perlu aku kembali pada ulama, tanya ulama dulu. Tidak, wow, buka-buka Yang kedua, kemungkaran yang samar. Tidak semua orang tahu perkara yang mungkar. Maka dikembalikan kepada ulama, kepada ahlinya untuk mengupas kemungkaran tadi. Baru kemudian kaum muslimin mengikuti keterangan ulamanya terkait dengan kemungkaran tersebut. Saya itu? Di sini para ulama yang mengikuti. Ini faedah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Juga disebutkan oleh Asyik Ubat al jadi di Habibahullah. ketika ditanya dengan yang semisal di bulan dalam dari risalah beliau jinayatul tamayyu' alal manhajis salari. Dan ini faedah juga disebutkan oleh Syekhuna Abu al Abbas Yasin Al-Ajani dalam tarus beliau ketika di Hiyus. Barakulahikum. dan berhujjah dengan asar kisahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dengan orang yang berkumpul di sebuah masjid Bani Hanifah yang membawa kerikil mengatakan uh, kumpul membawa kerikil satu orang sebagai pemimpin mengatakan sabbihu mi'ah tasbih 100 kerikilnya diputar begitu mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah halilu mi'ah tahlil 100 diputar kerikilnya dan seterusnya itu kisah Disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arba datang kepada ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika keluar mengatakannya apa ya Abdurrahman? Ini ra'aitu amran munkar. Aku menyaksikan perkara yang mungkar, tetapi aku menunggu pendapat kamu. Apa yang kamu saksikan kata Abdullah Mas'ud? Dikisahkan dan uh, saya melihat mereka begini begini begini begini begini begini. Saya pandang itu mungkar. Tapi saya melihat perkara kebaikan juga. benar pendapat Wahidul Muslim? Maka Ibn Mas'ud mengatakan itu perkara yang mungkar dan kenapa kamu nggak mengatakan kepada mereka hitung saja ke, uh, kesalahan kalian Allah tidak akan menjanjikan kebaikan kebaikan kalian ila akhir kisah diambil saya dari situ para kawan itu bahwasanya tidak mesti harus kembali pada ulama yang pertama Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu tahu perkara mungkar Tahu perkara mungkar. Tapi untuk semakin memantapkan hati beliau, tanya kepada yang lebih ahli, eh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Yang kedua, ketika Abu Musa menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, enggak diingkari dan mengatakan, kok kamu kamu sama saya dulu." Kembali kepada para ulama, enggak. Justru dikasih wasiat. Kenapa kamu enggak bilang sama mereka? Enggak kamu ingkari mereka? Hitung kesalahan mereka. Allah nggak bakal menyanyiakan kebaikan mereka dalam riwayat yang lainnya di disebutkan faedah muhimmah thayyibah jiddan dari beliau hafizahullah taala warah yang menunjukkan tidak mesti harus ulama yang menasihati. Kalau kesalahannya jelas bilang gamblang wabah semua yang punya ilmu menasihati, menegur, mengingkari dengan cara yang terbaik. Sekarang antum barakallah itu. Lihat ada orang di pinggir jalan bawa botol minuman haram, khamr masuk itu Mungkar apa tidak mungkar? Tanya ulama apa tidak? Ini iya, mungkar, tidak perlu kamu tanya kepada para ulama, ada mungkar, haramun bittifakil muslimin. Tegur dia, tinggal dia dengan cara yang terbaik Wah, Hai, tapi ketika perkara yang sangat-sangat samar, maka ulama lah yang berbicara, lalu kaum muslimin yang kemudian <clears throat> mengikuti keterangan para ulamanya barakallahu itu. Wadah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan satu hal penting, satu kaidah muhim yang juga harus saya sampaikan ya, kawan. Yang namanya mukis sikap itu dibangun di atas ilmu. Yang namanya akidah, ya, dibangun di atas ilmu. Atau harus punya itu. Dalam hal semua fitnah yang ada Allah harus punya mauqif, harus punya i'tiqad, harus punya ilmunya. Kembali pada kifar ulama. Ini hak, ini batil. Tetapi untuk urusan antum membicarakan menyampaikannya kepada orang lain itu ada i'tibarul masalih wal masajid. Ada uh, apa yang harus perhatikan? maslahat dan madaratnya barakallahu itu sebagaimana mengingkari kemukaran kemukaran yang lain. Antum tahu ini mungkar. Antum harus tahu mungkar atau apa benar dengan ilmu yang jelas. Tapi untuk ingkar mungkar di hadapan banyak orang itu ibtiharul masalih wal mafasid. Jadi paham ya? Harus ada ilmunya. Harus punya mau yang jelas. Urusan antum ingkar mungkar di hadapan banyak orang itu lain pembahasan. Itu semuanya harus diperhitungkan maslahat dan mudaratnya. Barakallahu fikum. Ifhamu hari. ya qanal tina azzakumullah. فليس كل ما يؤلم يقال tidak semua yang diilmui langsung anda sampaikan. Jadi ada masalahnya, anda sampaikan. Bagaimana yang sekarang saya ini harus saya sampaikan untuk mengklarifikasi apa yang telah saya sampaikan di doroh yang telah lalu di warung kiri supaya tidak ada uh, keresahan dan segala macam di tangan para ikhwah dan ada kejelasan yang pasti terkait dengan mauqif yang semacam ini. Apakah harus membicarakan tentang uh, syekhul imam di mana-mana? Semuanya bicara, bicara, bicara, bicara. Jawabannya dan masih situ Tergantung masalah dan mabaratnya. Barakallahu fikum. Ifhamu hada yang mana bikin